السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ada lima dalil dalam bab <coughs> tentang Penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, menyembah sembahan selain Allah, yaitu surat An-Nisa ayat ke-51, surat Al-Maidah ayat ke-60, surat Al-Kahfi ayat ke-21 dan hadis Abu Said yang sudah kita pelajari tadi, alhamdulillah serta yang terakhir uh, ada dua hadis dalam dalil yang kelima ini. Yang satu riwayat Imam Muslim dan yang satunya riwayat Al-Barqani dalam sahihnya. Baik, dalam surat An-Nisa ayat ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut alam tara ila tidaklah kamu memperhatikan kepada alladzina utu nasiba alladzina utu nasiban minal kitab orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab yu'minuna bil jibti wat tagut mereka beriman kepada al jib yaitu suatu nah, al jib eh, adalah uh, patung dukun dan tukang sihir. Wat yaitu maksudnya di sini adalah asyaitan. Aslinya dari tugian yaitu melampaui batasan dan di sini maksudnya adalah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam konteksnya adalah takjub dan menilai yaitu menyatakan uh, satu pernyataan mengandung uh, penilaian satu masalah itu besar bahwa Tidakkah engkau melihat begitu Rasulullah eh, Allah taala berfirman inti Allah taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tidakkah engkau melihat mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara yang Allah beri uh, bagian dari ilmu dari kitabullah <clears throat> yang dalamnya terdapat penjelasan kebenaran hmm, dan terdapat eh, penjelasan tentang uh, berbeda <coughs> perbedaan antara yang benar dan yang batil. Padahal sudah demikian diberi kenikmatan berupa ilmu dari kitabullah tapi ternyata mereka membenar, membenarkan kebatilan mengimaninya yaitu berupa penyembahan terhadap patung, penyembahan terhadap dukun dan juga uh, tukang sihir. Mereka mentaati syaitan dalam hal itu. Itu makna secara global ayat tersebut. Adapun keterkaitan dengan judul bab bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Jawabannya adalah kalau di dalam ayat ini diberitakan bahwa di antara orang Nah, ahlul kitab ini ada yang saya ulangi, ahlul kitab ada yang mengimani jibti dan togut membenarkan kebatilan berupa penyembahan patung, dukun, tukang sihir dan dan mentaati syaitan dalam hal itu, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka yang mereka ini dianugerahkan wahyu Al-Quran. Maka <coughs> bukan hal yang jauh kalau ada yang juga menyembah jibti dan taugut, beribadah kepada jibti dan taugut, beriman kepada jibti dan taugut. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam dalil pokok tadi ya, tentang bahwanya bahwasanya uh, umat Rasulullah SAW ini ada yang mengikuti Yahudi dan Nasara walaupun mereka diperumpamakan seandainya mereka pun masuk ke dalam lubang semacam biawak tentu di antara umat ini ada yang mengikutinya karena Rasulullah SAW mengabarkan demikian maka pastilah akan ada di tengah umat ini yang melakukan perbuatan seperti perbuatan Yahudi dan Nasara yaitu menyembah Jibti dan Tawgut beriman terhadap Jibti dan Tawgut Al-Jibt yaitu patung, dukun, tukang sihir, dan Tawgut adalah syaitan. <coughs> Jadi dalil-dalil yang ada di dalam uh, kitab ini, ini banyak disebutkan tentang perbuatan kesyirikan umat yang terdahulu. Tapi kita gabungkan dengan dalil yang keempat tadi, kabar dari Rasulullah SAW bahwa di tengah umat ini ada yang mengikuti Yahudi dan Nasara. Maka disimpulkan setiap ada dalil yang menunjukkan kejadian e, kesyirikan di zaman dahulu, pastilah yaitu di zaman sebelum umat Rasulullah SAW, pastilah di tengah umat Rasulullah SAW ada yang melakukan melakukannya. Baik. Kemudian yang kedua. <coughs> Dalil yang kedua. Qul katakan, hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. mal'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. <coughs> Katakan, Apakah engkau mau aku beritakan? Saya ulangi. Maukah aku beritakan kepada kalian Bisharri min dhalik tentang orang-orang yang lebih buruk mathubatan indallah pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah mal'anahullahu wa ghadiba alaih. <clears throat> Yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai <clears throat> oleh Allah wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir dan Allah jadikan di antara mereka menjadi kera dan babi-babi wa abadat tagut dan orang-orang yang menyembah togut. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah, <coughs> diperintahkan untuk mengatakan kepada siapa kepada mereka Orang-orang yang mengambil mengambil agama mereka sebagai <coughs> permainan dari kalangan ahlul kitab yaitu sampaikan kepada mereka bahwa tidakkah kalian mau aku, mau aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya pada hari <coughs> akhir di sisi Allah yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang dijauhkan dari rahmat Allah yaitu dilaknat dan mendapatkan kemurkaan yang terus-menerus dan dirubah bentuk mereka bentuk zahir mereka menjadi kera atau uh, babi dan juga demikian mereka dirubah batin mereka dengan mentaati tohut, yaitu dalam hal ini syaitan dan berpaling dari wahyu ar-Rahman wahyu Allah ini sifat-sifat seperti ini itu terrealisasi pada ahlul kitab dan orang yang meniru mereka Kemudian alasan pendalilannya dibawakan pada judul bab di antara umat ini ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah bahwa kalau pada kalangan ahlul kitab ada yang menyembah togut yang itu merupakan sembahan selain Allah, maka demikian pula umat ini berdasarkan pekabaran Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu tadi yaitu yang saya katakan dalil pokok maka di tengah-tengah umat ini ada bu, akan ada pula orang yang yaitu ada pula orang yang melakukannya. Begitu cara pengambilan dalil dari e, ayat yang kedua ini. Jadi ini bukti-bukti. Salah besar orang yang menyatakan bahwasanya oh dengan e, dalil inna syaitan sesungguhnya syaitan ya Isa e, sesungguhnya syaitan qad aisa qad ayisa telah putus asa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab arab fi Jazira saya ulangi fi jaziratil arab sesungguhnya syaitan telah putus asa Inna syaitan qad ayisa Sesungguhnya syaitan telah putus asa An ya'budahul musallun Disembah oleh orang-orang yang menunaikan sholat Fi jaziratil Arab Di jazirah Arab tidak ada alasan dengan hadis ini kemudian dinyatakan tidak mungkin orang yang mengucapkan syahadatain dari kaum muslimin melakukan kesyirikan, tidak. Karena itu menurut sangkaan syaitan. Dalam hadis itu di antara tafsirannya ada beberapa tafsiran namun di antara tafsirannya itu menurut sangkaan syaitan belaka, tetapi tidak sesuai dengan takdir Allah, tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Dan Allah menetapkan adanya suatu keburukan bukan berarti Allah zalim, tidak. Bukan berarti Allah zalim, tapi sesungguhnya yang zalim adalah yang melakukan perbuatan kezaliman yaitu orang-orang musyrikin itu sendiri atau orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sendiri. Karena jelas tangan yang digunakan untuk melakukan kesyirikan, kaki yang digunakan untuk melakukan kesyirikan, mata yang digunakan untuk melakukan kesyirikan adalah tangan, kaki, matanya orang-orang musyrik. Bagaimana bisa disalahkan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian dalil yang ke tiga. Dalil yang ketiga Untuk dalil yang ketiga ini termasuk ad adalah dalil yang paling sulit diambil alasan pendalilannya. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sungguh kami mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas goa mereka. Saya ulangi, sungguh kami akan, ada akannya ya, sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas goa mereka. Sungguh eh, kami ada dua bahkan eh, takkitnya. Sungguh kami benar-benar Penegasannya ada dua, sungguh kami benar-benar akan mendirikan sebuah peribadatan di atas gua mereka. Yaitu Gua <clears throat> Ashabul Kahfi. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkabarkan tentang orang-orang yang berkuasa atas urusan Ashabul Kahfi. Bahwa, bahwa mereka berencana untuk <coughs> mendirikan masjid di atas goa Ashabul Kahfi. Untuk apa Gua eh, itu, apa masjid itu didirikan di atas gua tersebut? <clears throat> Mereka orang-orang yang berkuasa tersebut hmm, memiliki pandangan bahwasanya ashabul kafir adalah orang-orang saleh. <clears throat> Maka ada barokah pada diri mereka. <clears throat> Allah mengandungkan memberkahi mereka Begitu maksudnya. Kemudian dibangunlah berencana dibangunlah masjid di atas gua mereka dalam rangka untuk apa? Untuk tabaruk Dengan orang-orang soleh dan untuk menunaikan sholat di sekitar situ dan berdoa di sekitar situ. Lalu di sini Syekh Saleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala menyatakan anna fiha bahwa di dalam ayat tersebut dalilan terdapat dalil ala anna sayakunu fi hadhil ummah bahwa di tengah-tengah umat ini eh, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayyattakhidul masajid 'alal Kubur. Ada orang yang akan mengambil akan e, membangun masjid <clears throat> masjid di atas kuburan. Kama kana yaf'aluhu man kana qablahum. Sebagaimana dilakukan oleh umat eh, di antara umat yang terdahulu, yaitu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Hmm. Sampai di situ beliau menjelaskan dan dalam kitabnya beliau kitab beliau yang lainnya beliau menyatakan fadalla ala wuqu'i syirk fi hadhil ummah. Maka ini menunjukkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Kama waqa'a fil umam sabiqah. Sebagaimana terjadinya kesyirikan di tengah umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang namanya mendirikan masjid di atas kuburan ada kemungkinan bentuknya bukan e, untuk menyembah. Tetapi awal-awal untuk beribadah di situ disangka itu afdal. Kalau masjid di dalamnya ada kuburannya disangka afdal beribadah di situ, tapi beribadahnya tidak kepada kuburan tersebut. Tapi kepada Allah ada kemungkinan seperti itu. Walaupun ada kemungkinan juga langsung disembah. Kalau seseorang itu kalau seorang itu bangun masjid di atas kuburan. Artinya dimasukkan kuburan itu dalam masjid. Masih ada kemungkinan ini, masih ada kemungkinan itu. Masih ada kemungkinan syirik besar, masih ada kemungkinan tidak sampai syirik besar tapi wasilah mengantarkan kepada syirik besar. Tetapi di sini dalam judul penulis menyatakan majaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul authan. Bab tentang penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah eh, saya katakan tadi ini termasuk yang uh, paling sulit untuk diambil alasan pendalilannya. Kalau saya perhatikan misalnya secara syekh yang lainnya seperti Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menyatakan wa binaul masajid al kubur min wasa wasaili asyirk dan membangun masjid di atas kuburan maka ini termasuk salah satu dari sarana kesyirikan. Dia tidak menyatakan Ya, ini pasti yang dilakukan dalamnya nanti sebuah kesyirikan akbar. Tapi ini merupakan sarana apa? Sarana dilakukannya kesyirikan. Maka yang paling maksimal yang eh, baru saya ketahui adalah apa yang disampaikan oleh Muhammad Wasallam bahwasanya maksimal eh, yang bisa saya ambil Ah, alasan pendalilannya di sini bahwasanya untuk sebuah kesimpulan bahwasanya pembangunan masjid di atas kuburan itu termasuk wasilah kesyirikan. Hmm. Dan sebagaimana <clears throat> ada orang-orang yang berkuasa zaman dahulu yang uh, <clears throat> menyatakan seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat eh, uh, 21 sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka, maka di tengah umat ini juga persis uh, ada pula orang yang uh, punya keinginan membangun tempat peribadatan uh, di atas uh, tempat yang dulunya uh, tempat apa orang-orang soleh. Gitu. Intinya demikian. Tapi apakah tapi untuk sampai pada kesimpulan di tengah umat ini ada yang menyembah patung, wallahu taala alam sawab. Uh, saya belum memeriksa kisahnya surat Al-Kahfi ayat ke-21 di sini apakah kisah selanjutnya bahwasanya kemudian disembah kalau memang terbukti ada riwayat sahih bahwa kisah selanjutnya disembah ya sudah selesai tinggal mengkombinasikan dengan pemahaman terhadap dalil e, pengkabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di tengah umat e, di tengah umat ini akan ada yang mengikuti uh, Yahudi dan Nasara sampai pun kalau mereka masuk ke lubang semacam biwa pun maka akan ikut juga. Nah, selesai sudah masalahnya. Setidaknya dikatakan bermula dari menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah berujung kepada menyembah orang soleh tersebut. Nah, bermula dari situ bisa berujung begitu maksudnya, bisa berujung Eh, kepada uh, yaitu uh, <coughs> penyembahan orang soleh tersebut. Begitu ya Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang keempat sudah selesai, tinggal dalil yang terakhir. Dalil yang cukup panjang. Dalil yang terakhir ini Terdiri dari dua petikan dalil. Yang pertama dalil hadis Thauban yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang kedua ya, dan syahidnya ada pada dalil yang kedua ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya. <coughs> Al-Barqani Meriwayatkan dalam sahihnya maksudnya yaitu Al-Musnad As-Sahih, sebuah buku karya Al-Barqani yang di situ beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dari As-Sahihain dan ditambah dengan hadis-hadis sahih menurut penilaian beliau. Saya bacakan artinya kurang lebihnya, langsung saja pada artinya. Sungguh Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat. Dan sungguh kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua simpanan yang berharga, merah dan putih. Yaitu maksudnya Imperium Persia dan Romawi. Dan aku minta kepada Robku untuk umatku agar jangan diminasakan dengan sebab kelaparan. Yang berkepanjangan atau baca klik. Maksudnya di sini. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Hingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Maksudnya yang musuh itu nantinya akan merampas negeri mereka. Jadi jangan sampai Eh, dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Jangan dikuasakan kepada musuh dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Rabb berfirman yang artinya, "Hai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu perkara, maka ketetapan itu tak akan bisa berubah. Dan sungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu untuk tidak dibinasakan dengan sebab peceklik yang berkepanjangan dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri." Maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka. Meskipun manusia yang ada di Jakarta raya ini berkumpul menghadapi mereka sampai umatmu itu sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian uh, mereka me, yaitu menawan sebagian yang lain. Saya ulangi dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Belum didapatkan syaitnya di sini. Syaitnya mana? Pada kelanjutannya. Warawahul barqaniyu fi sahihi wazada Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya, namun ada tambahan. Nah, di tambahan inilah ada uh, syahidnya. Wa inna ma akhafu ala ummatil a'immah al-mudillin. Dan sungguhnya aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a sayf lam yarfa' ila yaumil qiyamah. Ketika terjadi pertumpahan darah di antara mereka, maka tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta na'budu fi'amun min ummatil awthan. Nah ini. Syahidnya ada di sini wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin hatta na'budu fi amun min ummatil awthan Dan hari kiamat tidak akan kunjung tiba kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik dan sebagian lain yang menyembah ada yang menyembah berhala. Maka kalau itu dikabarkan terjadi di umat ini pun juga eh, bahkan di sini disebutkan yaitu <clears throat> dari umatku ada orang ya ada yang apa menyembah berhala min ummati dari umatku ya yeah. Kemudian saya lanjutkan, artinya, dan sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lain setelah aku. Meskipun demikian akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak membela kebenaran dan mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah taala. Mereka tak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka dan musuh mereka sampai datang keputusan Allah. Ya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan di sini betapa langsung dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai ya, <clears throat> ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik dan sebagian lain yang menyembah berhala. Kalau ini langsung tidak usah digabungkan dengan dalil pokok yaitu dalil yang keempat sudah bisa menunjukkan langsung kepada kesimpulan. Jadi semuanya selain dalil yang keempat dan dalil yang ke lima ini kembalinya kepada dalil yang keempat yaitu adanya pengkabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di antara umat beliau ada yang mengikuti Yahudi dan Nasara <clears throat> secara persis sampai pun ketika mereka masuk ke dalam lubang semacam biawak. <clears throat> Apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil pada akhir dari daurah ini? Yaitu yang pertama, terjadinya kesyirikan di tengah umat ini dan bantahan terhadap orang yang mengingkari hal itu. Maka waspada dan maka perhatikan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syirik dan terhadap jalan-jalan yang menuju pada kesyirikan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau mengkabarkan dengan kabar-kabar <coughs> dan terjadi seperti yang dikabarkan oleh beliau. Faktanya demikian. Kemudian yang ketiga faedah yang ketiga adalah demikian <coughs> sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan begitu sempurna kesayangan beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Yang mana beliau memohon kepada Robnya dengan permohonan yang mengandung kebaikan. Dan yang paling e, terbesarnya adalah tauhid. Dan e, yang <clears throat> serta apa? Serta peringatan <clears throat> dari sesuatu yang membahayakan mereka dan yang terbesarnya adalah syirik. Ya, artinya di dalam dua hadis tersebut itu terdapat tanda kasih sayang, tanda kesempurnaan kasih sayang Rasulullah Sallallahu SAW. Kalau dalam hadis pertama, karena beliau meminta, memohon kepada Robnya tentang kebaikan untuk umatnya. Adapun pada petikan hadis yang kedua, bagaimana Rasulullah Sallallahu SAW memperingatkan akan terjadi Eh, memperingatkan apa? Memperingatkan terjadinya kesyirikan. Sehingga orang hati-hati. <coughs> Kemudian berikutnya itu maksud uh, faedah yang ketiga tadi. Kemudian faedah yang keempat yaitu peringatan terhadap umat ini <coughs> akan adanya dai-dai <coughs> yang sesat. Aimatul mudillin yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Kemudian berikutnya adalah status beliau sebagai penutup an-nubuwah. Penutup para nabi, tidak ada nabi sudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari sini dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang kalau sudah mengetahui eh, kesyirikan ini terjadi di tengah, um, tengah pasti terjadi di tengah umat ini, maka yang dia perhatikan adalah al-ilmu wal amal, yaitu terus menerus mempelajari secara detail apa itu tauhid dan secara detail apa itu syirik. Dan dijadikan ini sebagai aktivitas bahkan harian dia. Tidak, tidak ada hari tanpa bertauhid. Sehingga semakin mendekati ajal semakin tinggi kecintaannya kepada tauhid dan semakin benci dia terhadap kesyirikan. Dan dia akhirnya nantinya kalau seperti itu tiap harinya eh, maka dia akan menutup akhir hayatnya di atas tauhid. Dan insya Allah dia akan mendapatkan karunia, kenikmatan besar berupa menutup dengan ucapan La ilaha illallah. Maka ini yang bisa saya sampaikan selama daurah selama enam hari ini kurang lebih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. <coughs> Kalau ada kesalahan yang itu terkait dengan kekurangan ataupun kelebihan dari apa yang saya sampaikan, maka itu dari saya pribadi ataupun dari syaitan dan jika itu benar dari Allah, maka ikuti yang benar dan jangan diterima yang salah dan terbuka untuk eh, saya terbuka untuk diingatkan jazakumullah khairal jazakumullahu khairal jaza atas uh, sema <coughs> semangat antum di dalam uh, menghadiri majelis taklim ini dan semoga ini menjadi uh, perkara yang memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti dan semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته